وكل ضلالة في النار إياذا بالله من النار Naam ya ibadallah Ketahuilah bahwa sungguhnya menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu agama seorang muslim mengetahui akidahnya yang benar mengetahui mana yang hak dari yang batil, mengetahui dari yang halal dan yang haram, mengetahui di sana adalah sunnah dan di sini adalah kebidahan dan mengetahui antara Islam dengan kufur dan antara tauhid dari kesyirikan itu adalah perkara yang wajib untuk ditimba dan untuk dituntut bagi seluruh kaum muslimin. Maka awas pengentasan manusia dari aksara abjad ABCD itu adalah perkara yang mudah. Maka mengangkat kebodohan dari agamanya seorang muslim yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah itu adalah perkara yang sangat urgen itu perkara yang sangat primer. Karena Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Atiyah bin Sa'id an Abi Sa'idin Al Khudri berkata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim yang maknanya dari Abi Sa'idin Al Khudri Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain bagi seluruh kaum muslimin. Hadis ini meskipun dhaif dikarenakan Atiyah bin Sa'id Al-Aufi mudallis dan juga seorang yang dhaif, namun telah datang 10 jalan lebih dari riwayat Anas ibnu Malik. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dari dua sahabat dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Anas Ibnu Malik bahkan Asyuyuti mengatakan telah datang 50 jalan yang saling menguatkan satu di antaranya menjadi sahih li ghairi. Maka dari sahih hadis ini yang maknanya talabul ilm faridah ala kulli muslim menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin maka bagaimana menuntut ilmu agama bisa dikatakan wajib karena kita dijadikan oleh Allah tinggal di muka bumi ini hanya untuk melaksanakan peribadatan secara tauhid kepadanya. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa'budullah wala tusyriku Maka beribadahlah hanya ikhlas kepada Allah dan janganlah kalian melaksanakan perserikatan dalam peribadatan kepada Allah Jalla wa Maka dari sini di saat Allah menciptakan seluruh jin dan manusia untuk beribadah secara ikhlas kepadanya dan peribadatan tidak bisa diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas untuk Allah Jalla wa ala. Salatnya, puasanya, naik haji dan umrahnya. Maka Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin." Maka tidaklah salatku dan hidupku dan sembelihanku kecuali hanya untuk Allah Jalla wa ala. Dan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Maka tidaklah seluruh jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah illa liya'budullah mukhlishina lahuddin kecuali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus mutabaah, harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka di saat Allah mewajibkan salat lima waktu di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus salah, wa atuz zakah, warka'u ma'arraqiin. Maka salatlah lima waktu dan bayarlah zakat dan salatlah kalian di masjid bersama-sama berjamaah bersama orang-orang yang ruku. Maka bagaimana cara salat? Apakah kita melaksanakan salat dari persepsi kita, dari imajinasi kita, dari idiom kita, dari pendapat kita? Never ever, tidak pernah. Tetapi semuanya datang dari tuntunan Nabi maka oleh sebab itu di saat Allah memerintahkan untuk salat berjamaah di masjid dari lima waktu, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Malik ibnul Huwairith, wasallu aitumuni usalli. Maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Harus mutabaah, harus mengikuti Nabi di dalam salat. Dan begitu pun di dalam surat Ali Imran di saat Allah memerintahkan haji wal umrah, walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji dan umrah bagi mereka yang mampu. Maka haji dan umrah bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Bukan dari pendapat dan idiom dan imajinasi manusia, tetapi dari wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya maka di saat turun ayat di Ali Imran tadi walillahi ala nas hijul bait man istata'a ilaihi sabila maka Nabi bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah lita hudu manasikakum lita hudu manasikakum maka lam di sini lam amr yang masuk kepada fi'lun mudhari tak hudu yang menjazamkan fi'lun mudhari dengan hadfin nun lita hudu maka di ilmil usul memberikan makna wajib. Dan bahkan di riwayat An-Nasai dengan tegas dengan fi'lun amr, khudu takdirnya khudu anni manasikakum. Ambillah ilmu-ilmu haji dan umroh dari kami kata Nabi. Maka di sini menjadi gambaran seluruh peribadatan harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai syarat diterima dari ibadah. Lalu bagaimana jika seseorang sholat tanpa mengikuti sunnah Nabi? Bagaimana melaksanakan puasa Ramadan tanpa mengikuti sunnah Nabi, maka amalannya akan tertolak. Sesuai dengan hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hada, ma laisa minhu fahuwa raddun. Di riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Yang maknanya, barang siapa seseorang yang melaksanakan ibadah, salat, puasa, membayar zakat, naik haji, dan yang lainnya tanpa bimbingan Nabi Muhammad, tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad dinamakan dengan bid'ah, maka tertolak tidak diterima. Maka inilah gambarannya ya ibadallah. Di saat Allah menurunkan manusia dan jin ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya. Dan syarat ibadah harus ikhlas. Dan syarat ibadah harus mutaba'ati Rasul. Maka dari mana seseorang bisa mengetahui ikhlas kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana seseorang sholatnya bisa mengikuti sunnah Nabi, puasanya mengikuti sunnah Nabi, tentunya dengan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, menuntut ilmu itu adalah wajib seperti di dalam hadis yang kami sebutkan, tolabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin min babil faidah. Di sana ada tambahan yang doif ada tambahan wa muslimah, maka ini adalah tambahan yang tidak ada asalnya. Dan ditambah dengan walau sin maka menuntut ilmu wajib meskipun datang ke negeri Cina, maka itu pun tambahan yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Cukup dengan menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan di sana masih ada hadis yang menegaskan secara detail kalau tadi hanya sekedar menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, di dalam hadis ini lebih detail, wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mengetahui bahwa ada majelis-majelis ilmu di sekitarnya, di daerahnya, di masjidnya, wajib baginya untuk menuntut ilmu di sana. Seperti hadis yang datang dari banyak sahabat. Pertama datang dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan an ba'di ashabina an ata an Ibni Abi Najih an Mujahid dari Ibni Abbas yang bernama yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u" Fakila Ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majalisul ilmi. Maka di hadis Ibnu Abbas ini disebutkan berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melewati taman-taman surga maka turunlah, maka istirahatlah, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, famariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Berkata Nabi kita, majalisul ilm Majlis-majlis ilmu. Maka di sini syahidnya, farta'u, maka singgahlah kalian kepada tempat-tempat menuntut ilmu, maka di sini menjadi pendalilan wajib. Hadis nah, ini datang dari Ibnu Abbas seperti diriwayatkan tadi oleh Imam At-Tabrani, namun di sanadnya an di ashabina ada rojul yang mubham. Namun telah datang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muhammad ibn Thabit al-Bunani dari bapaknya Thabit al-Bunani dari Anas, maka ini pun sanadnya doif dikarenakan Muhammad ibn Thabit doif dan jalan yang ketiga datang dari Abi Hurairah dan di sanadnya ada Humaid al-Makki an Atta ibni Abi Rabah an Abi Hurairah. Maka di sana ada jalan yang keempat dari Ibnu Umar dan datang dari Ibnu Mas'ud dan datang dari Jabir ibni Abdullah enam jalan. Maka telah disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Mukbil Al-Wadi Syekh kami dan juga Syekh Al-Albani rahimahumallah, maka hadis ini hadis yang sahih. Kembali kepada lafaz hadis. Di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang mengetahui melewati ada taman-taman surga, diriwayatkan diberikan makna taman-taman surga adalah tadi majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, di riwayat yang lain hilaku dzikr, lingkaran-lingkaran menuntut ilmu. Di riwayat yang lain al-masajid, masjid-masjid yang ada padanya taklim-taklim. Maka diperintahkan oleh Nabi kita agar kita menuntut ilmu. Maka di sini wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mengetahui bahwa diperintah hidup di dunia ini untuk beribadah dan ibadah syaratnya dua, harus ikhlas dan harus mengikuti sunnah Nabi, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastagfiruh Innallaha ghafuran rahimah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka Allah Jalla wa'ala dengan penuh rahmatnya. Jika memerintahkan kepada hambanya kebaikan. Seperti menuntut ilmu agar seseorang melaksanakan ibadah alal basiroh, melaksanakan ibadah di atas ilmu, melaksanakan sholat dengan ilmu, melaksanakan puasa dengan ilmu, maka dari rahmat Allah Jalla wa'ala, Allah memberikan keutamaannya, maka dari keutamaan mereka orang-orang yang menuntut ilmu banyak sekali. Namun di khutbah ini kita singkat yang paling high enough, yang paling puncak prima. Apa itu? menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Maka bagaimana bisa? Orang yang menuntut ilmu dikatrol dengan ilmunya kepada surga, bagaimana bisa? Bisa. Karena banyak adilah dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang alim. Orang yang mengetahui dari sunnah-sunnah, dari tauhid, dari akidah. Maka dengan ilmunya tersebut, dia beribadah ikhlas kepada Allah. Dia beribadah mengikuti sunnah-sunnah dan menjauhi kebidahan. Maka dia akan menjadi orang yang khosyah, takut kepada Allah. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Bahwa sungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala adalah mereka orang-orang alim. Orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu dari menuntut ilmunya, dia menjadi fakih, dia menjadi orang muhadis, dia menjadi orang yang mengetahui mana yang hak dari yang batil, maka dia akan takut kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat yang dia tuntut. Dan kalau dia menjadi takut kepada Allah, apa balasannya? Di dunia ini dia akan menjauhi perkara yang diharamkan. Karena di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Innallaha syadidul iqab." Allah maha dahsyat ikobnya. Aku takut kepada Allah untuk berbuat dosa. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat detail. Aku takut untuk berbuat dosa. Takut. Akhirnya terjauh dari dosa-dosa. Dan di hari akhirat karena takutnya kepada Allah dimasukkan kepada surga. Seperti Allah berfirman. Jazauhum jannati adning tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbahu. Maka surga Aden yang mengalir sungai-sungai dan kekal mereka dimasukkan padanya, maka jaza itu adalah pahala balasan untuk siapa? Untuk liman khasyya rabbahu. Untuk orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan siapa tadi orang-orang yang takut? innama min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah para ulama, orang yang menuntut ilmu. Dari sini menjadi poin orang-orang yang alim, yang menuntut ilmu, maka dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, terus mendatangi masjid, terus mendatangi majelis-majelis ilmu, semakin hari dia semakin bertambah ilmu, semakin mengetahui mana yang hak dari yang batil, maka Allah akan masukkan dia kepada jalan untuk masuk kepada surga. Maka inilah dari keutamaan mereka orang-orang yang menuntut ilmu di mana Menuntut ilmu itu wajib dan rahmat Allah atas kita. Bagi mereka para penuntut ilmu, Allah mudahkan untuk masuk kepada surga. Dan di sana kebalikannya ya ibadah Allah. Di sana kebalikannya. Di sana ada paradoksisme. Maka barang siapa yang hidup di dunia ini lalai, disibukkan dengan mencari dinar-dinar dunia, alhaakumut takathur. hatta zurtumul maqabir maka dilalaikan dari menuntut ilmu. Maka di saat diajak, ayo saudaraku pergi ke masjid. Di masjid Abu Dar ini ada pelajaran. Waduh, ini waktu kerja hari Senin sampai Jumat to make money untuk membuat uang. The time is busy, the time is money. Waktu-waktuku untuk uang. Oh, tapi Apuan. Di saat weekend, hari Sabtu dan hari Ahad, ayo silahkan datang ada kajian umum di masjid ini, aduh, weekend itu acara keluarga. Kita bawa jalan-jalan anak dan istri. Lalu kapan bagi dia untuk menuntut ilmu? Maka lalai dengan dunianya. Akhirnya tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, Bahwa di sana di api neraka bergelimpangan dan dicampakkan kepada api neraka dikarenakan kebodohan dari ilmu-ilmu agama ini. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Di dalam surat Al-A'raf ini Allah berfirman, telah banyak mereka para penghuni api neraka dilemparkan kepada api neraka, menggelegak, terpuruk di api neraka. Minal insi wal jin, dari manusia dan jin. Kenapa? Why? Because, dikarenakan. Lahum kolobun layaf kahu nabiha. Mereka mempunyai hati, tetapi hati ini mati. Sibuk dengan dunia. Di sebelahnya ada masjid, ada taklim untuk menuntut ilmu syari. Ah nanti, Sibuk dengan dunianya. Walahum ayunun layub siru nabiha. Mereka mempunyai mata, panca indera untuk melihat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi tidak mau untuk menuntut ilmu. Walahum adanun layas ma'u nabiha. Mereka mempunyai alat pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sunnah agar masuk kepada hati hidayah ini. Namun mereka enggan, lebih baik mendengar musik-musik yang ada maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Seperti itu pertama. Mereka bagai binatang-binatang ternak yang sibuk di muka bumi ini hanya mengejawantahkan syahwatnya saja. Lapar makan, haus minum, maka ingin hubungan intim kepada lawan jenis dilakukan. Itu saja. Siklus kehidupan. Pergi pagi, pulang petang, hanya itu seperti di ayat tadi, alhaakumut hatta zurtumul makabir. Mereka akan lalai kepada dunia-dunia mereka, saling berlomba-lomba sampai kapan mereka ingat di saat mereka diusung ke kuburan barulah mereka menyadari bahwa mereka menyesali apa yang ada. Maka dikatakan kal an'am balhum adol. Tidak cukup kata Allah bagaikan binatang ternak. Bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak berakal. Namun manusia yang diberikan hati untuk mendapatkan hidayah, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tidak dipergunakan untuk masa depannya di hari akhirah, maka kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan di dalam surat Al-Muluk dan ini akhir dari pembahasan kita Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir? Qalu bala qad ja'ana nadir faqadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka ayat yang kedua sama seperti di dalam Al-A'raf tadi. Di dalam ayat ini di saat malaikat-malaikat penjaga api neraka terus mencampakkan orang-orang kepada api neraka, maka tidak cukup hanya dicampakkan. Para malaikat menanyakan, alam yaktikum nadir. Alam yaktikum nadir. Apakah telah datang para rasul kepada kalian? Itu di zaman dulu. Di zaman kita setelah datang Nabi Muhammad, alam yaktikum nadir. Alam yaktikum nadir. Apakah telah datang para penyeru? para dai-dai ke masjid-masjid kalian, para ustad-ustad yang ada di tempat kalian, tidakkah mereka datang? Qalu bala. Tentu. Qad nadir. Telah datang para penyeru ustad-ustad kepada masjid kami. Namun kenapa kalian dalam keadaan ignorant, dalam keadaan ignorant, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahal? Karena kami mendustakan mereka. Dai-dai yang datang di masjid itu kami katakan dai teroris. Jangan belajar dengan mereka nanti disuruh membuat bom dan mereka mencela pemerintah dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Maka mereka dalam kesesatan yang nyata dan di akhirnya mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Maka mereka menyesal dengan penyesalan yang dalam the big regret mengatakan, "Oh, seandainya kami dulu mendengar Laukuna nasma'u. Seandainya kami dulu mendengar Ustadz itu bilang. Seandainya kami dulu menggunakan akal ini. Maka tidaklah kami ini menjadi penduduk neraka sa'ir. As'alullah al-karim rabbal arsil adim. An yahfadha biladana bilad andunusia. Kita meminta kepada Allah yang mempunyai rahmat yang luas dan ars yang maha luas agar Allah menjaga NKRI tercinta ini aman sentosa Gemah Ripah Loh Jinawi. Allah mahfad wulata amrina. Maka wahai Allah jagalah pemimpin-pemimpin kami. Allah mahfad Presiden Jokowi dan staf-staf yang menjadi pemerintah kita. Allah jadikan Pak Jokowi serta para staf-staf pemerintah dari kementerian yang mengurusi permasalahan negeri ini. Semoga Allah membimbing mereka. Selalu Allah menjaga mereka dan memberikan hidayah kepada sunnah kepada sunnah karena tidaklah kebaikan mereka adalah kebaikan bagi kita sebagai NKRI tercinta dan tidaklah mereka menjadi buruk kecuali akan menjadi buruk kepada kita maka manhaj al-sunnah wal jamaah mendoakan kepada pemerintahnya agar Allah baikkan keadaan mereka dan itu amalan dari ucapan Allah ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Adapun kelompok Al-Khawarij maka mereka akan mencela pemerintah baik di media sosial ataupun di mana-mana dan mengajak demo dan menjatuhkan mereka, maka kita ahlu Sunnah mendoakan mereka dan kita doakan yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.